Hukum yang pertama, hukum asal adalah haram. Yaitu orang yang bertanya dan ingin mengetahui jawabannya uh, akhirnya percaya atau tidak ya ketika berangkat sudah ada niat sudah ada kecenderungan untuk percaya ini hukum asal haram yang kedua kufur syirkul akbar terancam keluar dari Islam, dia mempercayai jawaban si dukun. Dia mempercayai jawaban si dukun dan ada ancaman solatnya, ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Yang ketiga, boleh, mubah. Yaitu untuk uh, apa untuk membuktikan bahwa dia salah. Ya. Artinya memang tidak ada tidak ada kecenderungan sama sekali untuk membenarkan perkataan si dukun. Yang terakhir ini bagus bahkan bisa wajib yaitu untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dukun tersebut batil. Dukun tersebut dusta. Dan kita tahu, kita yakin, kita bisa membongkar kebohongan dan kedustaan si dukun ini. Dan akhirnya kaum muslimin tidak lagi percaya dengan dukun tadi. Ah, jika kita yakin seperti ini, dan kita mampu waqad yakunu wajiban. Ini bisa menjadi wajib. Ya. Di antaranya beliau membawakan dalil di mana Nabi mendatangi Ibnu Sayyid, Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad seorang anak remaja yang aneh kelakuannya, aneh ucapan-ucapannya, maka Nabi mendatangi dan bertanya. Mustahil Nabi mendatangi dan bertanya ini uh, berdosa. Mustahil Nabi berbuat dosa lalu Allah membiarkan. Kita lanjutkan wa ibtalu qawlil kahanati la syakka annahu amrun matlub menyatakan kebatilan terhadap ucapan seorang dukun ini tidak syak lagi diperlukan. Penting diperlukan, dikehendaki, dibutuhkan. Ya. Karena memang dukun dalam keadaan apapun dia batil. Maka jika kita sanggup menyatakan kebatilan seorang dukun, maka itu amrun matlubun. Sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat kaum muslimin. Ya. Nah, tentu dukun yang dimaksud adalah dukun juru ramal yang berbicara tentang sesuatu yang mustakbal yang akan datang. Ya. Yeah Tentu bukan istilah seperti kaum kita, dukun bayi, dukun urut, dukun patah tulang, bukan ya. Dukun yang dimaksud yang berbicara tentang masa depan. Yang berbicara sesuatu yang goib. Waqat yakunu wajiban, kadang-kadang menjadi wajib. Fasara su'alu huna laysa ala itlaqihi. Oleh karena itu, maksud bertanya kepada dukun dalam hadis di atas, hadis yang sudah dibawakan oleh beliau, barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, ah, maka bertanya di sini tidak mutlak apapun pertanyaannya, mau percaya atau tidak, maka kalau sudah bertanya kepada dukun, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Tidak tidak. Tergantung dia bertanya itu alasannya apa, sebagaimana eh, empat macam pertanyaan tadi, ya. Empat macam mendatangi dukun. Bal at-tafsilu ala هذا ma dallat alaihi al adillatu asy الأدلة al ukhra tetapi harus dirinci ditafsir berdasarkan penjelasan yang ada. Ya, inilah uh, penjelasan dari beliau sehingga kita tidak salah paham sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Inna minal bayani sihron. Sesungguhnya yang namanya pidato itu sihir. Mutlak? Tentu tidak. Ya, ada di antara pidato itu yang menyihir, ada yang tidak menyihir. Ada di antara ceramah-ceramah itu yang membuat uh, eh, para hadirin tersihir. Ada yang biasa-biasa saja. Ada malah bikin ngantuk. Ya. Ini tidak uh, mutlak. Ini dijelaskan oleh beliau dan itu sudah lewat. Dan sihirnya pun bisa baik, bisa buruk. Gitu ya. Ketika ada orang ceramah lalu yang bakhil jadi dermawan, gitu. Yang penakut jadi berani, yang mikir-mikir mau jihad apa enggak ya, mau jihad apa. Begitu dengar pidato uh, komandan pasukannya nih, langsung semangat. Ya, ini kan sihir yang baik. Kan gitu. Sihir dari segi bahasa. Bukan sihir dari segi syar'i semua sihir haram ya maka kita harus bedakan bid'ah dari segi bahasa bid'ah dari segi istilah syar'i salat dari segi bahasa salat dari segi istilah syar'i dan seterusnya ada juga sihir yang oh, buruk ya begitu dengar ceramah dia 30 menit nih langsung saya siap mati siapa yang harus saya bom nah, tersihir gitu Eh, sebagaimana yang kita dengar dari sebagian mantan-mantan mereka, ya, saya pernah dengar langsung, itu konon butuh waktu cuma 30 menit. Gitu. Anak muda yang nggak tahu apa-apa, pengangguran, untuk siap, untuk siap meledakkan dirinya, bom diri, konon kata dia, butuh waktu 30 menit. Ya, dia persiapkan ayat-ayatnya begini, begini, begini sihir. Surga bidadari begini ini ayatnya. Gitu. Yang ditunjukkan ayat-ayat terus, enggak hadis. Kalau hadis kan jelas gamblang, ayat kan dibawa kemana saja bisa. Ya. Yeah. Maka Allah katakan dengan Al-Quran, Allah berikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Dengan Al-Quran, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Lihat LDI, NII yang mengkafirkan sesama muslim pakai apa? Pakai ayat Al-Quran. Diterjemahkan, ditafsirkan, dimengerti sesuai hawa nafsu mereka. Ya, maka tepat sekali ucapan Umar. Kata beliau, kelak akan datang firqoh-firqoh dolar, Aliran-aliran sesat. Jangan bantah mereka dengan Al-Quran. Bantalah dengan sunnah. Bantah dengan Al-Quran. Al-Quran lil Qur'ani wujud. Mempunyai banyak wajah. Dilarikan kemana saja bisa. Itu ayat Al-Quran. Tapi hadis tidak. Jelas gamblang. Ya. Maka orang akan sesat apabila memahami Al-Quran tanpa sunnah. Tanpa hadis. Karena manusia yang paling faham Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman Nabi itulah hadis. Pengamalan Nabi terhadap Al-Quran itulah hadis. Ucapan Nabi terhadap Al-Quran itulah hadis. Komentar Nabi terhadap Al-Quran itulah hadis. Ya. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يقدمون الإنس في أمور Syekhul Islam menyebutkan bahwa ada di antara jin yang melayani manusia dalam beberapa perkara. Ya, diminta atau mungkin tidak diminta. Diminta oleh manusia itu atau mungkin tidak diminta. Kalau diminta haram. Ya. Saya sengaja panggil jin, saya melakukan sesuatu agar jin datang Lalu saya minta agar jin begini, begitu, bawakan ini, bawakan itu. Khabarkan tentang si fulan di sana sedang apa ini itu. Maka jelas ini haram. Ya. Yeah. Ini masuk dalam eh, keumuman ayat kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara eh, laki-laki uh, laki -laki dari jenis manusia minta perlindungan, minta pertolongan, minta bantuan kepada laki-laki dari jenis jin dan ini menambah kedurhakaan bagi jin dan manusia itu sendiri dosa. Ah, nanti yang akan dibahas oleh beliau bagaimana kalau tidak diminta. Bagaimana kalau tidak diminta. Gitu ya. Saya melakukan sesuatu, jin kan lihat tuh. Jin kan ada di kiri kanan kita. Ya, Alam kita dengan alam jin sama. Alam kita dengan alam jin sama. Sama-sama di muka bumi ini. Hanya bedanya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Itu saja bedanya. Ya. Sama di kiri kanan kita ini. Maka keliru kalau kita dengan mereka beda alam keliru. Satu alam, alam dunia ini. Ada alam apa lagi? Alam kan alam uh, arwah, alam kandungan, uh, alam dunia, alam barzah, akhirat, cuma empat. Alam apa lagi? Ya. Nah, kita dengan jin yang masih hidup ini satu alam, yaitu alam dunia. Di muka bumi, ya. dan mereka bisa berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Kekuatan mereka ada yang biasa-biasa saja, ada yang luar biasa. Sama dengan manusia kan? Manusia ada yang oh, bodoh sekali. Ya. Yeah. Diajarin baca tulis saja susah. Ada yang cerdas sekali. Ya. Yeah. Apa yang dia lihat langsung ingat, apa yang dia baca langsung ingat. Kan begitu manusia. Wal kuhanu yastakhdimunal jinnah Sementara para kahin, para dukun itu memang minta bantuan kepada jin. Minta sengaja. Liyatuhum bi khabaris sama agar para jin itu datang kepada dukun tersebut dengan membawa kabar dari langit. Sebagaimana hadis uh, mustarikus sama hadis tentang para pencuri berita di langit. Ya. Yeah. ilaihi min al-kadib ma-yudifun. Lalu mereka menambah-nambah berita dari langit tersebut dengan kebohongan sesuka mereka. Mereka dengar uh, awalnya Allah berfirman, Kemudian para malaikat termasuk Jibril pingsan mendengar firman Allah. Lalu Jibril lah yang pertama kali siuman diikuti oleh malaikat-malaikat lain. Lalu para malaikat bertanya kepada Jibril, "Maza qala rabbukum?" Allah tadi berfirman apa? Dijawab oleh Jibril begini begini begini begini. Akan terjadi anu di daerah ini, akan terjadi banjir di daerah ini, akan terjadi tsunami di ini ini. Ah, itu yang dicuri oleh para mustarikus sama, para jin pencuri berita. Ah, lalu jin-jin yang mencuri berita tadi membawa berita tadi ke bawah, ya, diberikan kepada temannya yang di bawah, temannya diberikan lagi ke bawahnya, bawahnya diberikan lagi ke bawahnya, terus sampai yang terbawah yaitu memberikan kepada dukun. Di mana dukun itu menunggu berita tersebut seperti ayam yang mematok makanan. Ya, maka kita saksikan para dukun itu ketika nunggu wangsit ya seperti itu. Kepalanya e, bergerak dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, ya. Bukan dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, bukan. Ah, dicampur dengan seratus kebohongan dicampur dengan seratus kebohongan. Maka eh, kebenaran dari berita tersebut kecil sekali kemungkinannya. seper seratus kan? Wa khidmatul jinni lil insi laysat muharramatan ala kulli Bantuan jin kepada manusia ini tidak haram dalam keadaan apapun. Maksudnya uh, asal tidak diminta, tidak ada perjanjian, ya. uh, biasanya dengan perjanjian-perjanjian tertentu memberikan sesaji, memberikan ini dan itu, tentu ini haram. Ya. Bal hiya ala hasbil hal Uh, ini tergantung keadaannya ya. Kalau diminta dan ada perjanjian ini dan itu tentu haram sebagaimana ayat tadi. Kalau tanpa diminta maka halal. Sebagaimana uh, diriwayatkan dalam perang Badar, maka beberapa jin ikut berperang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara jin-jin kafir membela Abu Jahal Abu Lahab. fal jinniyu yaqdamul insa fi umurin li Seorang jin kadang-kadang melayani manusia, membantu manusia dalam perkara yang bermanfaat bagi manusia tersebut. Apa saja, ya. Tapi sekali lagi tanpa diminta. Ya. Saya tidak bisa mencontohkan dan beliau juga tidak bisa memberikan contoh karena ini kan goib. Karena ini goib. Ya. Kita tidak bisa uh, memberikan contoh. Ya. Perasaan biasanya saya mindahin batu bata ini segini banyak ini seharian. Kenapa ini belum asar sudah selesai? Rupanya dibantu nama jin. Ya. Nah, ini kan uh, eh, rojman bil ghaib. Rojman bil ghaib. Ya, mengira-ngira hal yang gaib. Ya, dan ini berbahaya kalau terus diikuti. Ya. Maka beliau tidak memberikan contoh. Seperti apa ini contohnya? Beliau hanya uh, memberikan sekedar apa ya wacana ya wacana bagaimana jin muslim terhadap sesama muslim. Kasih sayang sesama muslim. Gitu. Karena sebagaimana manusia, maka jin pun punya perasaan. Cinta, membela, simpati. Gitu. Waqad yakunu lil jinni fiha maslahah. Kadang-kadang manfaat itu juga ada pada diri jin tersebut. وقد لا يكون له فيها maslahah. Kadang-kadang tidak ada manfaatnya bagi jin tersebut. Bal li'annahu yuhibbuhu fillah walillah. Tapi karena dia mencintai manusia itu karena Allah. Ya, fillah, lillah karena Allah sesama muslim. Gitu. Sesama muslim saling mencintai, apalagi dia soleh. Kan jin tahu. Ini soleh nih. Ini nggak pernah ketinggalan sholat jamaah nih ini selalu hadir di majelis ilmu ini. Ini mabuk mulu nih yang ini nih, ya. Ini kalau sholat uh, ini nih, ini kalau kan tahu mereka, kan hidup di seliling kita, ya. Maka ketika ada jin yang masuk ke jasad seorang manusia, lalu orang mengatakan ini di zaman Imam Ahmad, kalau engkau tidak mau keluar dari jasad ini, akan aku pukul dengan sendal Imam Ahmad kota-kota. Jin tahu siapa Imam Ahmad, siapa Imam Syafi'i, masyhur eh, para ulama. Sebagaimana hari ini. Jin sekarang tahu siapa tokoh-tokoh kita. Gitu ya. <clears throat> nah, terdorong oleh rasa cinta barangkali karena Allah fillah walillah, ah, mungkin dia membantu. Sekali lagi, beliau tidak memberikan contoh di sini. Di tempat lain bahkan Syaikhul Islam termasuk seorang ulama yang berpendapat uh, dimungkinkannya pernikahan antara jin dan manusia. Ya. Walaupun ini juga dibantah oleh uh, para imam. Ya. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس tidak diragukan lagi bahwa di antara jin itu ada yang beriman dan itu jelas ayatnya dan mereka mencintai orang-orang mukmin sesama mukmin dari jenis manusia karena melihat li'annahu yajma'uhum al-imanu billah karena yang mengumpulkan mereka adalah iman kepada Allah. Sama-sama beriman. Ya. Nah, sekali lagi ini sekedar uh, wacana ilmu artinya uh, tidak ada contoh yang jelas. Seperti apa? Ya. Dan kita juga tidak boleh menduga-duga. Gitu ya. Kita yakini saja bahwa di kiri kanan kita ini ada makhluk Allah yang bernama jin, di antara mereka ada yang kufur, ada yang beriman, ada yang muslim, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Di antara muslim mereka ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul bidah. Sama persis dengan manusia. Bahasanya sama dengan manusia. Ya, tidak ada bahasa jin. Karena jin pada hakikatnya mengikuti manusia. وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله dan kadang-kadang mereka juga membantu manusia untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, untuk hal-hal yang maksiat. Hal ini jelas syaitan. Manusia mau minum khamar dibantu oleh jin. Manusia makan riba dibantu oleh jin. Jelas ini syaitan. Imma fi dzabhi lahum atau fi ibadatihim atau ma asbah dzalik. Mungkin dalam penyembelihan, mungkin dalam peribadatan dibantu oleh syaitan, dibantu oleh jin uh, dalam hal maksiat. Ya. Yeah. والأقرب من ذلك أنهم ربما يقدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط Ada juga mereka yang membantu manusia melakukan hal-hal yang haram seperti berzina, berbuat liwat seperti kaumnya Nabi Lut. Ya. Liwat ini uh, perbuatan uh, keji kaum Nabi Lut ya ini dibantu oleh uh, jin kadang-kadang annal jinniyata qad tastamti'u bil insiyyi bil ashki wa taladdudi bil ittisali bih atau bil aqs kadang-kadang di antara jin laki atau perempuan karena mereka memang berjenis kelamin sebagaimana manusia kan mereka nikah lahir, berkembang biak. Di antara jin itu ada yang bersenang-senang. Melampiaskan syahwatnya, bersenang-senang dengan manusia. Berlezat-lezat dengan manusia dan sebaliknya. Ya. Uh, beliau rupanya sependapat dengan Syahul Islam Ibn Taimiyah tentang uh, dimungkinkannya manusia bersenang-senang dengan jin, jin bersenang-senang dengan manusia. Ya, berlezat-lezat. Al-ashqaq uh, wa Berlezat dalam hal syahwat. Ya. Seperti apa? Saya kira uh, tidak ada contoh di sini ya. Ada khabar, ada berita bahwa Eh, menjadi seperti manusia. Menjadi seperti manusia. Ya. Manusia ini laki-laki dan jinnya perempuan dan ya jin kan bisa berubah dalam bentuk apa saja. Ya. Ada khobar seperti ini dan tentu ini sangat jarang sekali dan tidak usah apa dipikirkan apalagi dicita-citakan ya daripada mau orang susahnya udah sama jin aja dah ya Ah, jangan. Kalau jin kan bisa berubah apa saja. Ya. Saya minta dia jadi perempuan yang sangat cantik, ya. Saya kira tidak usah. Wa hadza amrun ma'lumun mashhudun. Ah ini ucapan beliau. Ini adalah sesuatu yang maklum diketahui orang banyak disaksikan. Memang cerita beredar hal-hal seperti ini. Saya kira dari satu negeri ke negeri lain, dari satu daerah ke daerah lain, ada saja cerita-cerita seperti ini. Ya. Bahkan ada cerita bahwa uh, Ratu Bilqis itu salah satu orang tuanya, ibunya atau ayahnya itu Jin. Tapi yang kola wakilanya, katanya, katanya. Yes. Ya. Kita tidak boleh menjazmkan, kita tidak boleh memastikan selagi itu bukan keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita mengimani seaneh apapun. Ya. Ada seorang nabi yang menampar pipi malaikat maut, ini kan aneh sekali. Tapi itu keluar dari lisan Nabi wajib kita imani. Ya, sampai mencelat matanya. Lalu dia kembali kepada Allah, kan masyhur itu ada di Sahih Bukhari. Jadi ucapan Nabi SAW wajib kita iman. Antara kita dengan Nabi hanya ada dua pilihan, beriman atau kufur. Ya. Tapi ucapan uh, Syekhul Islam, ucapan Imam Bukhari, bahkan ucapan Abu Bakar dan Umar, ya, bisa benar bisa salah. Nah, kecuali mereka membawakan ucapan Nabi. Gitu ya. Uh, Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim ya, ketika mengeluarkan pendapat dan pendapat itu berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapat ya, bukan Ibnu Abbas mengatakan kola Rasulullah. Kalau Ibnu Abbas mengatakan kola Rasulullah selesai, selesai membantahnya kufur. Tapi ini sekedar pendapat Ibnu Abbas. Ya. Nah, dikatakan ya Syekh, pendapat Anda bertentangan dengan pendapat Ibnu Abbas. Apa jawab Ibnu Qayyim? Ibnu Abbas tidak turun dari langit. Ibnu Abbas tidak turun dari langit. Artinya, Ibnu Abbas bukan wahyu, Ibnu Abbas bukan Al-Quran, Ibnu Abbas manusia biasa bisa benar bisa salah. Ya. Asal bukan kesepakatan sahabat. Kalau kesepakatan sahabat ini bagian dari wahyu, e, tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta rubbama kana al-jinniyyu alladhi fil insan yantiku bidzalik kadang-kadang uh, jin yang ada di tubuh seorang manusia uh, berbicara itu kan kita sering saksikan kalau hal ini kan sering kita saksikan. Serupa, ya. Yang eh, berbicara itu jinnya. Suaranya dia perempuan, kok suaranya kayak laki-laki. Dia laki-laki, suaranya jadi kayak perempuan, tidak seperti biasanya. Dia nggak bisa bahasa Sunda, tiba-tiba bisa ngomong Sunda. Ah, ini semua jinnya. Kama yu'lamu minalladina ladina alal musawin bil jin. Sebagaimana uh, yang diucapkan oleh orang-orang yang kemasukan jin. Istilah kita kesurupan. Ya, dan kesurupan ini memang ada. Ya. Maka orang-orang kafir yang memang tidak percaya dengan hal yang goib jin apa mereka juga nggak percaya, mereka tidak percaya dengan Al-Quran, maka mereka mengira-ira itu stres, itu depresi, itu ini itu mereka nggak sampai ke situ ya atau sebaliknya uh, hanya stres saja karena pingin sesuatu nggak kesampaian lalu ya betul-betul stres lah dianggap kemasukan jin ya maka dua-duanya harus kita letakkan pada tempatnya masing-masing ada kalanya orang ini kemasukan jin bisa dirukyah ada kalanya memang stres gitu ya. Karena tidak semua e, kelakuan aneh itu jin. Tidak semua kelakuan aneh itu jin. Ada sesuatu di otaknya misalnya. Ya, enggak ada jinnya tapi di otaknya ada sesuatu, ada kelainan. Ya, ada pembuluh darah yang ini yang itu tentu ini dokter lebih tahu. Nah, sementara otaknya tidak ada apa-apanya, artinya normal, tetapi e, aneh dia. Ya hadis ah, itu. Maka beruntunglah seorang dokter yang beriman, ahli ilmu jiwa yang tahu Al-Quran, tahu Sunnah, berarti dia mengetahui lebih tahu dari uh, seorang dokter ahli jiwa yang kafir, yang tidak uh, mengimani Al-Quran dan Sunnah. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah didatangi oleh jin. Ya, dalam beberapa hal di surat Al-Aqab disebutkan ya. Di antaranya ketika beliau sholat subuh. Ketika mengimami sholat subuh, berkerumun jin-jin di situ mendengarkan, sebagian mereka menangis lalu masuk Islam. Wa khatabahum Nabi berkhutbah di hadapan para jin. Nabi berbicara, berceramah di hadapan kaum jin. Wa arsadahum Nabi memberikan perintah. Nabi memberikan petunjuk begini begitu di hadapan uh, jin ini khusus Nabi. Ini khusus Nabi. Adapun yang bukan Nabi, para ulama E, berbicara kepada manusia, otomatis berbicara kepada jin. Karena jin-jin yang memang ingin cari ilmu, mereka duduk di majelisnya Umar bin Khattab misalnya, di majelisnya Imam Syafi'i, di majelisnya Imam Bukhari. Begitu, jin-jin muslim yang memang menghendaki ilmu. Karena ilmunya sama, syariatnya sama, solatnya sama, wudhunya sama. Karena di antara jin tidak ada yang nabi, seluruh nabi dan rasul adalah manusia. Maka jin-jin di zaman Nabi Ibrahim yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Jin-jin di zaman Nabi Musa mengikuti syariat Nabi Musa. Jin-jin di zaman Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Isa. Jin-jin hari ini tentu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Wudhu, solat, sholat subuh dua rakaat, sholat maghrib tiga rakaat, kosor jamak persis, persis. Ya. Yeah. Nah, uh, khusus Nabi menyempatkan Ya. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi berbicara uh, dan tidak tidak di tidak kelihatan kepada siapa beliau berbicara. Yang maksudnya kepada para haji. Ya, menghususkan untuk para haji. Adapun kita tidak. Ya. Maka kalau ada oh, ustaz lagi ngomong sendiri itu, sono pojokan ya oh lagi ceramah masjid ya. ini keliru itu khusus nabi ya karena nabi uh, diberitahu oleh Allah diperlihatkan jin-jin itu sebagaimana beliau pernah mencekik jin yang menggoda salat beliau adapun kita yang bukan nabi bukan rasul tidak ya maka jangan percaya dengan sebagian orang yang berlagak, berbicara kepada para jin. Wa wa'adahum bi'ata'in la nadhira lahu. Dan beliau uh, menjanjikan ya eh, pemberian yang uh, yang tidak seperti biasanya ya. Yang tidak seperti kepada manusia. Ya, yang Beda dengan ucapan beliau kepada manusia. Apa diantaranya? Sabda Nabi SAW, Kullu azmin zukirasmullahi alaih tajidunahu awfarama yakunu lahman. Setiap tulang yang disebut nama Allah, maka itu makanan kalian sebagai daging kalian. Kalau bagi manusia, daging enak. Manusia makan daging enak. Uh, mereka tulang. Dengan menyebut nama Allah. Tulang, makanan, ji Ya. Yeah. Gimana gigitnya, gimana pencernaannya, apa nggak sakit, ya yeah. nggak usah dibahas. Ya. Yeah. Nggak akan sampai ilmu kita. Karena ini gaib. Dan keadaan fisik mereka tentu jauh dengan fisik kita. Bagaimana makan tulang? Ya. Wa kullu ba'ratin fahiya ulfun lidawabikum. Dan setiap kotoran binatang, tai binatang itu menjadi makanan bagi uh, dawab kalian. Bagi uh, kendaraan kalian, ternak kalian. Jadi mereka seperti kita. Ada ternaknya, ada dawabnya Gitu ya. Apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah, hanya itu yang kita imani. Selebihnya tidak usah. Karena tidak akan uh, terjawab. Ya, cukup apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah. Jangan melebihi situ. Ya. Oh, mereka nikah berkembang biak sudah nikahnya bagaimana, ya, hamilnya berapa bulan, ya, bagaimana kalau lahir pakai ari-ari segala seperti kita, ya, tidak patut kita bahas. Ya. Wa وذكر أن في ahdi Umar رضي الله imra'atan laha ra'yum minal jin. Dan disebutkan bahwa di zaman Umar itu ada seorang wanita yang dalam dirinya ada jin. Gitu. Jadi uh, wanita ini sering mengucapkan sesuatu dan ucapan itu ucapan jin. Ya. Saya kira di, di sekitar kita juga kadang-kadang ada. Ya. Wakanat tusihi bi asya. Wanita ini sering berbicara banyak hal kepada Umar. Ngomong begini, begitu, begini, begitu. Tidak ditolak semuanya oleh Umar dan tidak diterima semuanya oleh Umar. Artinya ketika ucapan-ucapan itu bertentangan dengan dalil, tentu beliau tolak. Ketika sesuai dengan dalil, terima. Ya. Artinya bukan menjadi petunjuk, bukan menjadi uh, pegangan. Ya. Hatta innahu ta'akhara Umar data yaum. Hingga pada satu hari Umar tidak kelihatan. Ya. Umar tidak kelihatan, tidak nampak. Entah kemana. Orang-orang mencarinya. Kemana Umar? Umar bin Khattab. Fa'atau ilaiha, maka orang-orang datang kepada wanita tadi. Ya, takut ada apa-apa. Fakalu mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ibhati lana anhu. Ya. Tolong cari Umar, kemana? Ya. Kami tidak melihat beliau. Ada apa? Fadhahaba hadzal jinniyul ladzi fiha maka pergilah jin yang ada di jasad tubuh wanita tadi wa bahasa wa akhbarahum annahu fi makani kada lalu tidak selang lama kembali dan mengkhabarkan bahwa Umar ada di tempat anu ya wa annahu yasummu ibil as dan ternyata betul Umar di situ di tempat yang disebutkan sedang mengurus Eh, unta-unta sodako, unta-unta zakat. Ya, cerita ini uh, cukup masyur. Ya, uh, saya tidak tahu apakah ada ulama yang mendoifkan uh, kisah ini. Wallahu a'lam. Fasaddaqahu laysat fi sahihi Muslim. Lafat fasaddaqahu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun. Barang siapa yang datang kepada si dukun untuk bertanya sesuatu hal lalu dia membenarkan kata-kata si dukun. Nah, kalimat ini tidak ada di sahih Muslim menurut Syekh Utsaimin. بل الذي في مسلم فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة yang ada di Sahih Muslim hanya kalimat lalu dia bertanya kepada dukun tersebut maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya. Berarti menurut beliau ada kesalahan dalam menukil ini oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa ziyadatuha fi naqlil muallif إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ فصدقه أو أن المؤلف عزاه إلى مسلم ada dua kemungkinan menurut beliau mungkin kesalahan naskah mungkin kesalahan naskah ini yang banyak ya karena kesalahan ketik kesalahan naskah ini terjadi di mana-mana ya ini banyak atau memang uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab e, beranggapan bahwa itu ada di Sahih Muslim. Ya. Ah, dari sini kita tahu bahwa pensyarah tidak selamanya setuju dengan ulama yang disyarahkan. Ya. Sebagaimana e, Ibnu Hajar dalam beberapa e, tempat e, tidak semendapat dengan madhab Al-Imam Al-Bukhari Gitu ya. Karena memang pensarah bukan berarti oh, orang yang mukallidin. Mengikut saja apa yang disorahkan. Adapun secara umum mengikuti. Ya. Oleh karena itu tidak ada ulama ahlu sunnah mensarahkan kitab syiah, nggak ada. Ulama ahlu sunnah mensarahkan kitab mu'tazilah, nggak ada ulama ahlu sunnah mensyarahkan kitab uh, eh, Asyariyah, itu enggak ada. Ahlu sunnah mensyarahkan kitab ahlu sunnah. Ya, secara umum memang semanhat. Ya. Yang ada membantah. Yang ada membantah. Ya. Minhajul Karamah dibantah oleh Syekhul Islam. Minhajul Sunnah. Ya. Tokoh Syiah menulis Eh, Minhajul Karama Ibnu Mutah ya kan? Dibantah oleh Syahrul Islam Ibn Taimiyah dengan Minhajus Sunnah. Bukan disarankan dibantah. Ya. Yeah. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylatan tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Nafyul kubuli huna hal yalzamu minhu siha aula. Akan dibahas oleh beliau tidak diterima di sini apakah otomatis tidak sah? Gitu. Atau sah tapi tidak diterima. Di awal sudah kita uh, singgung sedikit antara orang yang sholat tapi dia minum khamar dengan orang yang sholat tidak wudhu. Apa bedanya? Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama tidak diterima. Orang yang minum khamar tidak diterima, sholatnya, ibadahnya 40 hari. Orang yang datang ke dukun tidak akan diterima uh, ibadahnya, sholatnya 40 hari. Orang yang sholat sengaja tanpa wudhu, tidak akan diterima sholatnya. Apakah sama persis? Persis plek sama? Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau. Ya. Jadi ada istilahnya uh, fawatu syartin syarat tidak terpenuhi ada kalanya wujudul mani' ada penghalang sehingga sebuah amal tidak diterima oleh Allah. Ya. Berpuasa berpuasa habis subuh uh, atau jam 8 minum, dia teruskan lagi puasa, tentu ini tidak diterima oleh Allah. Tentu ini tidak diterima oleh Allah. Kemudian berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima dari subuh sampai maghrib, tapi juga tidak diterima. Karena menggibah, karena berbuat dosa, karena bohong. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kam min saimin laisa lahu min syamihi ilal Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Artinya, tidak diterima, tidak ada pahalanya. Gitu ya. Apakah sama persis? Nah, ini yang akan dibahas. Nakul, kita katakan, kata beliau, Nafyul kuburi imma ayyakuna li fawati syartin au li wujudi mani' uh, tidak diterimanya sebuah amal Kadang-kadang karena syarat tidak dipenuhi, tidak menghadap kiblat, tidak wudhu, tidak mandi junub, padahal dia habis haid atau habis nifas atau habis jima atau habis keluar air mani, langsung sholat, langsung wudhu kemudian sholat. Ah, berarti syarat tidak dipenuhi. Syarat sahnya sholat tidak dipenuhi. Atau dia Eh, makan, minum padahal puasa, ah, ini syarat tidak dipenuhi. Atau dia jima di siang hari berpuasa, ini syarat tidak dipenuhi. Auli wujudil mani' atau munculnya penghalang diterimanya amal. Apa? Tadi. Minum khamar, uh, eh, datang ke dukun, ya, Eh, meninggalkan sholat asar, meninggalkan meninggalkan sholat asar kan batal amalnya, berarti nggak diterima. Ya. Para ulama menafsirkan amal hari itu. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, muslim, eh, mentaroka sholat al asri eh, faqad itu amalu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapus amalnya, batal amalnya. Kalau dikatakan amal semuanya muskil, berarti sama dengan syirik. Tentu meninggalkan sholat asar tidak sama dengan syirik. Maka para aimah menafsirkan amalan hari itu. Ya. Dia sholat subuh, habis sholat subuh, kemudian sholat suruk, habis sholat sholat duha, habis sholat duha, sholat duhur, habis itu nggak sholat asar. Sengaja. Maka sholat subuhnya hilang, sholat duhanya hilang, sholat duhurnya hilang. Ya diwujudil mani. Ada penghalang sehingga amal tidak diterima. Ya, jadi sekali lagi, uh, tidak diterimanya sebuah amal itu karena dua alasan. Yang pertama karena syarat tidak dipenuhi, yang kedua adanya penghalang. ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة Uh, masuk bisa? Iya. Kita teruskan nanti habis salatnya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bahwa tidak dikabulkannya satu amalan, tidak diterimanya sebuah amalan, sebuah ibadah, itu karena dua sebab. Yang pertama karena syarat tidak dipenuhi, kalau sholat misalnya tidak wudhu, tidak mandi junub, tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, Atau kalau haji dia tidak wukuf di Arafah. Kalau puasa dia makan atau minum atau jima atau muntah dengan sengaja. Yang pertama ini. Yang kedua karena memang ada sesuatu penghalang yang menghalangi amal tersebut untuk diterima. Ya. Yeah. Nah, apa bedanya? Beliau menjelaskan di sini uh, untuk fawatu syartin syarat diterimanya uh, ibadah hilang misalnya tidak wudhu, tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, maka jelas dia tidak sah, tidak diterima dan berdosa sebagai orang yang belum sholat. Berdosa sebagai orang yang belum sholat. Berarti belum gugur kewajiban. Ya. Yeah. Maka jika uh, dia sadar bahwa belum wudu, belum mandi junub, maka wajib dia wudu, wajib dia mandi junub, lalu mengulang sholatnya. Dan tidak masalah. Ya. Sebagaimana Umar. Sebagaimana Umar mengulangi sholat asar karena baru ingat bahwa dia belum mandi junub. Adapun uh, munculnya peng penghalang sehingga sebuah amal tidak diterima seperti contoh minum khamar kemudian tadi meninggalkan sholat asar kemudian uh, datang ke dukun maka ibadahnya tetap sah sholatnya tetap sah puasanya tetap sah ibadah-ibadah itu sah tetapi tidak diterima. Yang dimaksud tidak ada pahala sama sekali. Ya. Apakah dia berdosa sebagai orang yang tidak sholat? Tidak. Tidak. Dia tidak berdosa sebagai orang yang tidak sholat. Tetap uh, sholatnya sah. Ya. Yeah hanya tidak diterima yang dimaksud tidak mendapat pahala. Ya. Nah, tentu rugi. Tentu rugi karena tujuan ibadah ada dua. Tujuan ibadah mahdoh ada dua. Yang pertama, menggugurkan kewajiban kita. Yang kedua, pahala. Yang pertama, menggugurkan kewajiban agar kita tidak berdosa, karena tidak sholat lima waktu dosa besar, tidak puasa Ramadan dosa besar. Yang kedua, mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala balasan di sisi Allah Rabbul Alamin. Ah, di sini beliau memberikan contoh man syaribal khomro lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa meminum khamar, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Yeah. Uh, beliau membahas tentang 40 hari ini taksisu hadal adad la yumkinuna an nu'allilahu dikhususkannya dibatasinya bilangan 40 hari kita tidak bisa uh, berkomentar apa-apa artinya ini bagian dari hal yang goib ketika Allah dan Rasulnya menentukan bilangan maka kita tidak bisa mencerna kenapa subuh dua rakaat Kenapa maghrib tiga rakaat? Kenapa melempar jumroh mesti tujuh? Kenapa baca tasbih, tahmid tah, eh, setelah eh, tiga sholat 33? Bisakah akal mencerna? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini bagian dari hal yang gaib. Oleh karena itu, salah satu bid'ah yang terlarang dalam agama adalah membuat hitungan. Ini tidak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasulnya. Kita tidak berhak membatasi. Suri ini saya akan membaca Bismillah 17 kali. Tidak boleh. Tidak boleh. Baca saja Bismillah berulang-ulang. Baca saja Al-Fatihah berulang-ulang. Jangan dihitung. Karena sekali lagi, yang berhak membatasi hitungan hanya Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak bisa dinalar. Tidak bisa dicerna. Ya, kenapa 40 hari tidak diterima sholatnya? Kenapa tidak 50 hari? Kenapa tidak 100 hari? Akal kita tidak bisa menjawab. Ya. Oleh karena itu, munculnya berbagai macam uh, penyelewengan yang akhirnya mendatangkan kekuatan-kekuatan yang semakna dengan sejenis dengan sihir, salah satunya dengan hitungan. Dengan membaca uh, subhanallah walhamdulillah seribu kali nanti akan begini. Ya. Nah, setan akan masuk karena setiap perbuatan yang bid'ah setan akan masuk. Ya. Setiap jalan-jalan itu ada setannya sabda Nabi sallallahu maka ibadah yang tidak mengikuti sunnah, yang tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syaitan bisa masuk. Ah, salah satunya bilangan-bilangan tadi. Kan yang dibaca oleh mereka hak. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Itu kalimat yang hak, kalimat sunnah. Kalimat yang bertebaran di Al-Quran dan sunnah. Diucapkan oleh Nabi, diucapkan oleh para sahabat, Imam Syafi'i dan seterusnya. Tapi kenapa muncul kebatilan? Kenapa setan bisa masuk? Itu tadi. Dengan bilangan-bilangan. Ya. Saya pernah mendengar langsung seorang tokoh ilmu seperti ini mengatakan rahasia kekuatan zikir itu adalah bilangan. Benar kan? Bagi dia itu sebuah kekuatan. Kalau hanya baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, enggak ada papanya, enggak ada kekuatannya. Begitu dibatasi 7000, ribu, ah, setan bisa masuk. Setan bisa masuk memberikan kekuatan ini, kekuatan itu. Ah, itu dengan Om Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Salah tentang apa? yang medis dan non medis tentang paranormal ya banyak kan om tahu bahwa masalah non medis dia takut untuk menanyakan tentang non medis ya banyak kan mereka menanyakan tentang medis dan medisnya itu sama dengan seperti apa kedokteran gitu mereka bertanya tentang hanya medis saja dan mereka mempraktekannya gimana badannya itu ya enggak kalau masalah medis dan itu dokter memang tahu kita tanya kepada ahlinya itu memang sesuai dengan Dalil bahwa kita disuruh menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Uh, medis ya, medis kan. Maksudnya, dukun itu punya dua, medis dan non medis. Dia bisa dua-duanya. Dan orang itu tahu oh. kalau yang nanya itu kalau non medis itu dia bakalan kafir, tapi kalau bercampur lebih baik kita hindari ya. Ibadahnya kalau bercampur lebih baik kita hindari. Ibadahnya? Eh, kalau dia memang datang dan ingin bertanya tentang hal yang goib, ya, ya di, ditolak ya, ibadahnya. Kalau dia datang untuk pengobatan, ya beda. Kan dalilnya tadi kan, barang siapa yang datang kepada dukun dan bertanya tentang sesuatu, gitu ya. Bukan untuk mengobati, gitu. Jadi, yang ditolak uh, ibadahnya, sholatnya selama 40 hari tersebut adalah memang yang bertanya tentang sesuatu. Biasanya hal yang goib. Tapi untuk kehati-hatian, jangan didatangi praktek-praktek seperti itu. Ya, datangilah dokter yang memang uh, medis. Jika kita mimpi berjima, apakah sebelum sholat kita harus mandi junub dulu? Iya, ida roatil ma, kata Nabi. Apabila melihat air, artinya keluar air mani. Karena orang yang mimpi berjima biasanya umumnya e, disertai dengan keluar air mani. Maka jika keluar air mani, wajib mandi junub sebelum sholat. Jin mukmin itu melaksanakan syariat sebagaimana Rasul ajarkan. Menghadiri majelis Umar, Abu Bakar, dan sholat sebagaimana syariat diajarkan. Apakah jin-jin muslim juga bisa berbeda manhat? Ya. Mungkinkah jin muslim hadir di majelisnya golongan-golongan Islam di luar? Ya. Persis seperti manusia. Manusia ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Jin pun seperti itu. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada Buddha, Hindu. Yang Islam pun macam-macam. Ada yang Ahlu Sunnah, ada yang Rafidah, ada yang Jahmiyah. Karena mereka memang mengikuti manusia. Mereka mengikuti para nabi dan rasul manusia. Mereka mengikuti para da'i manusia kalau dai sunnah, mereka ikuti. Dai-nya mereka juga ikuti. Setan belum tentu jin. Setan belum tentu jin. Manusia kan bisa juga setan, ya kan? Minal jinnati wan Setan bisa dari jenis jin dan bisa dari jenis manusia. Ketika manusia menghalang-halangi kebenaran, ketika manusia mengajak temannya berbuat maksiat, maka itu setan. Ya. Iya, setan itu memang bukan zat. Setan itu sifat. Ya, yang zat itu hanya tiga, malaikat, jin, manusia. Adapun setan itu sifat sifat yang merupakan simbol keburukan mengajak kepada keburukan bisa dari jenis jin bisa dari jenis manusia apakah hukum rokok sama dengan khomer apabila si perokok sholat tidak diterima 40 hari uh, tidak ya uh, melihat sifatnya berbeda Khomer jelas memabukkan, adapun rokok itu ada perbedaan. Ya. Bahwa itu e, haram, diharamkan oleh para imam, tapi menyamakan yang berbeda ini sebuah kedoliman. Membedakan yang sama juga sebuah kedoliman. Maka harus kita tempatkan pada tempatnya. Bagaimanakah solat Rasulullah SAW? Apakah pada waktu tasyahud menggerak-gerakkan jarinya kalau ia maksudnya maknanya apa. Tentang maksud tentu sama dengan sujud, ruku, salam ke kanan, salam ke kiri, melempar jumroh, mencium hajar aswad. Kita nggak tahu maksudnya apa. Kan begitu. Apa maksud Nabi mencium uh, tanah sujud? Apa maksud Nabi sedakap Kenapa tidak ditanyakan? Kenapa hanya menggerakkan jari E, maksudnya? Semuanya kita tidak tahu. Memang begitu ibarat mahbah, kita tidak tahu maksudnya. Tidak bisa dicerna oleh akal kita. Kenapa subuh dua rakaat? Kenapa jumroh dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Ya, kenapa azan? Kenapa komat dan seterusnya? Akal tidak bisa mencerna. Adapun hikmah Nabi sabdakan bahwa satu gerakan jari itu uh, asyaddu 'ala syaitan lebih menyakitkan setan daripada setan dipukul dengan besi. Ya. Apakah perbedaan antara jin dan setan? Tadi ya. Jadi jin ini uh, zat, setan itu sifat. Di antara jin ada yang jadi setan kalau mengajak kepada keburukan.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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته